Bismillahirrahmanirrahim. Mana zalai. Bismillahirrahmanirrahim. Wana nazala lan tumurun fina fi hazimati Uhudin ing dalam kalane ing dalam perang Uhud. Kekalan ing dalam perang Uhud apa qad khala. Apa ayat qad khala. Qad khala teman-teman wis kliwat mingkop hikum saya sedurunge ira kabeh. Apa sunan? Apa pira-pira sunnah Mana nih sunat yang mereka ini buatan buatan sunat sing jama'i sunat sing sunat nu buatan. Eh toro ikuti si pura-pura kejadian. Toriko. Fil kufar ing dalam pura-pura wong kafir. Subhanallah. Bihim halihim kelawan ngenggurno kufar. Suma asbihim mongkonuli ngalap kufar. Ngarap disiksa maksudnya fasiru fil ardi mongko lumaku sira kabeh ayyuhal mukminun fil ardi ing dalam bumi Pangguru guru mongko ningalono sira kaifa hali kaya apa kana ana apa akibat mukmin apa akibate wong sing borono kabeh kalau bolak balik matur jadi menang itu raja minan bener begitu juga uang sing mati syahid nah coro manusia mati ku ino kalah ku kalah ku ino tapi nah coro Allah sing mati malah diarani napa syahid nah, itu mriki hmm. ayat niki no perang Uhud uang Islam kalah ngendikane Allah wes keliwat sunnah-sunnah nih uang dhisik justru sunnah nih ini artinya apa kejadian-kejadian ning wong dhisik iku sering terjadi wong kafir men menang iku wong kafir diemhalno wong kafir dinggurno fasih fil ardi fangguru kebaka anak itu mungkas jadi kalah wong Islam menangi wong kafir itu biasa kalau zaman ya Nabi Yahya gak kalah matinya terbunuh Nabi Yahya matine dipateni di Nabi Zakaria nggih sami ini dipateni tiyang yang tapi itu bukan berarti wong kafir menang ya bukan paham ya jadi sunanun mereka artinya sendiri toro iku fil kufar fi'im bi imhali ilang-ilang itu jadi kata kholas min qablikum sunanun fasiru fil ardi fangguru kefakana akibat muka gitu Wes biasa orang kafir di beno di gawe menang fasiru fil ardi Hada tapi iki Al-Qur'an iku bayan niku kejelasan dinasi maring manusa iku iki. Tegese ini manusa. Wawitan dan petunjuk minat isang yang kesesatan Womo itu pun nanti mau itu ikut pakai wala tahinu lan ojo ngeroso ino siro wala tahzanu lan ojo ngeroso susah siro e wala tahinu etat afu tekesi ngeroso apes siro li kufar gue ojo ngeroso lemah sangka mati ini kafir wala tahzanu lan ojo susah siro alama aso asoba mukutin alama yang perkora aso bagi kamu kenani kumakum kumisiro kabri bukutin yang dalam perang Uhud wa antum khalidi sira kabeh iku ala alona iku sing hakikate wong paling menangan sing dhuwur ala alona iku sing mulya iku tuh mukminin lamun ana sira kabeh mukminin iman kabeh berkowe iman bener ya wong sing mulya ora usah menang pokoknya agar imane bener ya semuanya ada rawa ora usah menang ya ora usah ya ora usah di napa ya tak usah nganggu ukuran menang kalau nunggu nih zaman kita ngaji tafsir Nawawi Nawawi dan Iku ya, ono pendapat sing aku ra cocok. Nanti saya kira cocok. Mulai rian kalau rasa tentang tafsir Nawawi gara-gara ada satu pendapat yang saya tidak cocok. Imam Nawawi ngendikan itu. orang berdoa untuk mati saya itu tidak baik. Macam ulama nih, ulama enggak terus mulai rian. Jadi ijtihad itu kadang ya, saya naik. Jadi kan nggak tahu kan nggak kalau galak-galak ini terutama kan di jenengan-jenengan. Nah terakhir Kiai Sa'i kan meyakini kebenaran tuh pasti menang. Terus bayang no menang misalnya perang buang kafir menang. Bayang no menang misalnya disantet rapopo. Lah Allah itu nenggone perang Uhud wong Islam kalah. Terus ngendikan Allah tuh kholat mingkot di sunan Wong Islam kalah itu biasa Wong kafir di dibeno, dibiarkan Kami ya? dibiarkan kelihatan menang Wong Islam kalah imhal itu nak cara apa melan bolak balik ke ngom pulau matur ini kanggu Ahmad dan kanggu Mustafa kita kesuban jadi orang budu jadi misalnya wong kafir merang ukut kita sepakat wong Islam keok wong kafir menang itu cara bahasanya menuso cara bahasanya menuso itu wong kafir menang wong Islam kalah tapi nak cara Allah istilahnya kalau boleh balik matur cara Allah wong Islam mati syahid sudah minggu, syuhada wong kafir diimhalno dilulu tak butuh waktu paham ya Romanto artinya betapa bedanya gara-gara kue nganggo pandangan menuso Wong Islam kok menang, padahal Wong Islam kok mati, padahal bener. Wong kafir kok men menang. Padahal itu istilah Allah, Wong Islam mati syahid, Wong kafir di m halno, m hal. Mau kan sunanun eh m halihim semaas di MDM hal dibiarkan orang iso darani menang nah sebab itu Banawi zaman nyarai kitab ini sampai ngendikan begini meskipun mati sahib itu terhormat tapi seorang mukmin itu tidak baik berdoa supaya mati sahib mereka mati sahib itu ibaratun anqatil kafir lil mu'min wa jilat dillatun selamat kadang digeramkan gitu. Wong mukmin ora oleh dulu mati saya. Jadi Pak Mustofa ora oleh dulu kok jihad teng Afghanistan apa Irak kok kepen mati syahid ora oleh. Mergo ndonga yo mati saya, itu dengan ndonga aja kalah. Itu jadi mati saya tak mati terbunuh. Berarti kowe perang juga kalah. jadi <laughs> ulama itu ulama itu kadang ngira waras tapi masuk akal ya artinya kadang ngira bener tapi masuk akal mati saya, tapi setan mati terbunuh berarti kau perang juga apa kalah Eh gara-gara kowe kalah wae misalnya misale kowe mati kabeh ya kalah tenan. Mari dua balik romantur donga ya iku elek. Dadi api. Mergo dungu mesti sepihak cara berpikir sampean. Kowe yo donga mati saya tak akal-akalan kebenaran swarga kan. Padahal dengan kowe mati pasukan kacau. Nah, misalnya pasukan Islam mung bu yuk mati syahid kesempatan pengiran nak kalah tenan. Mengerti mati syahid, mati apa ter terbunuh. Wah, Islam rusak gara-gara wong soleh yang merusak wae dewe. Iya lah, zaman mikir gue perang kafir sampai orang Islam. Orang Islam saya wudhu mau mati saya kafir tidak, juk mati terbunuh kafir. Berarti ngejuk kalah kan? Hanya gue nuruti hukum, kepengen namun gue suwargo podo ke gedung pondok, piye wae sak elek-elek pondok kromo umpama elek, sak elek-elek pondok sarang umpama elek iku lembaga agama. Sarana kita belajar agama oh gedung lah apa gara gedeng kowe media ini. Ya soal besar yang salah wajar menurut aja rasa. Tapi malah bener apa ora lembaga agama kerunak kerunak ngurusi awam dewi dagangan bariku mulang ngurusi bujum kerja dagangan. Kesuwan kita gitu, jadi bodoh dia mau sholat sih ngawur, kalau mau bolak boleh ngomong sholat mau ngawur di kuarit. Ini nggak terus Imam Nawawi itu bingung deh, mengomentari fenomena umat Islam sampai ngendikan Imam Nawawi itu sekitar saya utul ngatus yang jadi dia nembe Imam Nawawi bantu. Sampai dia ini roh fenomena umat Islam egois termasuk nak perang kepen mati saya itu beliau sampai fatwa haram hukum umat Islam jok mati wah syahid sampai bilang untuk takwa tinggi menangi dhewe. Iya. Kowe mendungo mati saya tau tak ayo tak tak ya aku pengen nang swarga. Bener gara-gara sampe kepen mati saya kacau Armanto. Mun dituruti sama mati tenan. Tatanan pasukan titik aja kan bisa mati 500 Lah artinya apa? Jadi syahid itu fakta sing dikersakno pengiran. Jadi sampean perang ya ilahi kamatillah. Ben kok terdiri cek syahid cek men menang. Berangkat nah. benten nah, kulo perang nilai kalimat ilah, cek mati terbunuh, cek menang. Raga sampai orang ngatur pangeran, mereka baik berangkatnya kalau ilahi kalimat ilah. Bang, ya? Nah mati saya diukur sana Allah Wata sudah mengkum suhada Bin Allah piyambak yang mengambil kita supaya mati syahid Nak menang di ya umat Islam mulia Nolong soleh yang kuat Nanti ya. sampai kata ulama ini kan soleh radhi ilmu ini rusak tatanan sok tau tangan. Ini balik sampean saat sekolah rakyai bidung itu, rakyai politik. Dia kok bidung itu kok politik. Lagu ya rakyai rakyai bidung itu malah ngurusi alam dewi. Ya sarana agama, ya sarana sosial, ya malah sarana ngeritik kita itu tua tanah Islam gara-gara pompa itu di gede ini kena yang rumah misalnya soalnya tenang aja dia atau betul itu tenang, rekmat macam dia tuh WAP dari segitu gitu tapi yang nggak ia sadari dia itu tidak sarana sama sekali dalam perjalanan agama agama iya misalnya sampean gedeng takmir masjid gedeng pengurus kiai gue ora takmir masjid ya ora pondok kan nggak sarana agama beres sementara kamu sudah menciptakan kebencian terhadap kiai atau pengurus masjid terus kayak apa jadi apa itu itu jenis siar ya melana yang tidak ada Allah orang yang menghormati siar Islam itu fainaha minta kuali bulu mungkin siar Islam nambah rusak itu tatanan itu rusak kabeh mungkin menuruti ego mau termasuk dunia di mati saya kalau memang nggak sependapat dengan Mbah Nawawi ini artinya nggak sependapat ngosok tenan ngosok dunia di mati saya itu haram tapi beliau berpendapat masuk akal ya <laughs> juk mati saya itu artinya juk ini wong padahal dengan pikiran itu inti gomu ambil muslimin jadi kacau paham ya? jadi jadi itu dipikir kan ah, aku nah ram bisa dipikir misalnya gue pikirannya pangeran tapi kan gak mungkin sama yang gue pikirannya pangeran orang apa Quran orang alim nah cara pikirannya pangeran aja nggak teniki jadi menangi wong kafir istilah awal gue embhal paham ya em embhal mati nang Islam cara Islam apa sahih tapi di mata manusia mati itu kalah gue tukaran ya bong terbunuh kalah cara pendekar lah kalah aja nih wong kalah <laughs> kalah jaduk ya berarti mati terbunuh gue kena setan di wong Islam bercara berpikir wong Islam butuh menangan sing nih menciptakan dungu itu menangan wis kok ndindi sak kalah-kalah itu sak <laughs> ono Islam ora ono paham kan, gitu Nah, cara kula nggih donga yo mati syahid kurang anti haram. Ya cung. Tanggep wae wong kurang menggawean, Ora apa donga yo <laughs> eh, anu, mati syahid. Eh dek niku senengane pangeran mek dijaluki yo mati syahid, yo mati saleh, yo bersih. Wah, apa pengiran Gue sekali tadi mau ya, gue pulau niku akim nih min haitsu ikomatuka. Pulau niki posisikan sesuai kehendak. Iku lebih nyaman. Kadang api kita mungkinnya mati dolim malah lebih api. Mereka kadang ngerti nggak romantis. itu tadi kalau bolak balik matur Ketika kita kerungu cerita ki berseso mati sul khotimah, kerungu kiai mati sul khotimah. Terus kita berdoa ya bos saya ingin mati sholat itu nurut egois. Padahal sama-sama tragedi agama. Apa nak mati sholat kiai ku khotimah terus gak jadi tragedi agama. Itu aku egois. Saat terjadi kiai sul khotimah itu sudah tragedi Islam dan kita harus menyesal. Faham? Nah, aku kira nyesal mergobo sing khusnul khotimah kira egois itu berarti. Sementing awam selamat, tunggu orang selamat, lah itu gak mentalnya didikannya Nabi kan? Coba balik nih. Saat gue cuek, karena kiai suul khotimah, sementing gue sholat itu berarti gak peduli. Karena kiai suul khotimah gue suka is Islam. Nak gue Islam tenan, yo main susah tenan itu. Ojo pepe rakuwe terus gue rasu, rasu susah. Gitu Ini bener wali tak cerita no ikum aku di dunia mustajab tak no sultan. Tak no ngomong sing kan jadi sarana agama karena manfaatnya luwe umum. Wes soleh nanti santri apa ya nanti ikut gede-gede soleh. Kan manfaatnya yang kadang terbukti disenengi wong akeh. Tapi kadang kita egois ya rumah tak kono sih hati malam juga, aku rasa mah. <laughs> Eh, drengki drengki nu lereni so melarat kiri drengki usruwet Islam soleh itu seret, terus. Lo kalau buatin kurang kalau sopo, kalau gini aja melarat. Tapi kalau buatin ada dulu mudik, zaman dulu melarat terat. Terus lo malah khawatir tenan atau kota-kota sulit. Lo tenan, lo sering ngomong deh, lo kemana sampai santri. Saya tuh terima kasih sama Zainuddin, sama Aki. Meskipun dalam banyak hal saya ada setuju. Bagaimanapun mereka ini orang-orang yang ditekdir Islamnya itu amat berapa umat Islam di pelosok-pelosok yang lewat radio, lewat ngertinya agama, lewat Zainuddin akhir. Meskipun mereka tidak alim, dalam banyak hal eh, mereka salah. Tapi mereka orang-orang ditakdir menjadi sarana publik memperdengarkan Islam. Tapi kudu syukur. Kamu juga harus berdoa, semoga tokoh-tokoh itu tidak suluh khotimah. Karena apa itu tadi, kalau mereka suluh khotimah, mereka sudah sebagian ikon Islam, situs Islam, sebagian rukun Islam. Artinya kekhawatiran kita pada mereka suruh khotimah sama seperti kekhawatiran kita pada diri kita. Mau apa kue suruh khotimah? Tokoh-tokoh itu suruh khotimah kan Islam tetap luka kan? Jadi wah itu nih jenis wantri mental itu seru. Gitu loh dia ngerti kalau mantap itu seru gitu. Kalau sering ditakoi santri, Gus turun jenis jenis tidak alim tuh Nah, alim biar arah alim biar itu maksud Nah alim biar arah alim biar maksud biar. Ya kan sering fatwa agama orang alim kan kau. Nah jelas aku pengen dia Gus Fatimah dia nutun di Gus Dur cek aku lalu kita mulai cilik kan diajari lah yuk minu ahadukum hatta yuhibbal akhi ma yuhibbu di nafsi itu ras sekedar akhi wis jadi ikon is Islam kita ini tidak iman sedurungnya seneng dulu kok kita ngawain eh. tapi santri sholat aja mau jadi sofa rabi wah aku buat balik santri sholat berdua gak awai aku bilang nah Terus super tetangga, itu amat jadi Mungkin model-modelnya bodoh. Super nggak roh kiai salah. Ibu gede <laughs> lah harus didendut, masa pengen nais ngomong, dagangannya raka-rakan. Lenda kita ini, saya tidak bilang kiai besar, enggak, kalau lah seneng sampai wis melarat, khusnul khotimah malam gue buka, kan ya, wis itu Bangku <laughs> Bangkunya selarat rawali, bukan ada sak poin dok wali. Nabi sabar. <laughs> Lha nang mulai cilik kan kita diajari la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak iman seseorang nganti seneng dhuwure kok seneng awake. Dhewe karena gue seneng awakmu husnul khotimah ya dongakno wong liya husnul khotimah. Untuk menisan ada e kalian kayak kulon, ya serak kepikiran tuh khotimah atau husnul khotimah, ya serak kepikiran nisan malah rapor nggak nol ya? Yes, malah malah keren maksudnya malah ya kepikiran nggak nol kurang mungkin ya. Kulo bener adil itu ngomong kulo santri kulo juga anu kulo tamu nasrata. Nggak no cek ora saya pikir. Lalu ini lah, harap-harap juga nih sambar, wah kita kacau. Iyam saskum korkun. Jadi paham gitu, Imam Nawawi Banten ya termasuk kados kulo. Kulo ras pendapat tapi kadang kulo cocok. Ya budak sampai muni wong Islam kan saya haram malah kaku hati orang soleh soleh yang kan kada dong Islam di mati saya itu <laughs> gak pikir mati saya itu ibaratun antot lil kafir lil mu'min berarti gue aku pengen tiba eh, tatanan mari rusak ya ini rusak tenan Islam perang saya buai juga mati saya keturutan tolong ngatus pasukan sekarang itu ngatus Paham ya, itu jogeman istihad. Ah, enggak, kalau jadi ngerasa orang alim tidak istihad harus lha opo. lugu-lugu aja Iyam saskum lamun gepok mengkarnani kum isra kabe yusib kum fi uhudin. Tegese mengkarnani kum isra kabeh uhudin. Apa korfun apa luka? Kalau kamu kena luka, fakot masal kaum. maka teman-teman gepok yang kaum apa korfun apa luka misalnya sepadanya korhikum kalau kamu kena luka, orang kafir juga pernah kena luka, yaitu di Badrin yang dalam perang Badar. kalah kalaya, untuk mengkono-mengkono dina itu mudawi benan nas. Bolak balik no ingsun Allah ha ing ayam benan nas. Anan dina nyentak bolak balik. Yauman di firkotin, wa yauman di uh. Cara bahasa Jawa ini ya roda berputar. Jadi roda berputar, saya kira orang mulia, sesuk orang ingin, ino, wali alam Allah lan supaya ento pirsa sapa Allah wa taala alladzina aman ing eh, wong sing iman jadi perang niku kalah cek menangu sapa ya Allah pirsa betul sapa sing iman wa takhidha minkum syuhada lan Langarap sapa Allah minkum sing sira kabeh syuhada ing pira sing mati sakit eh prima bu tegese mulya ana sapa Allah gumeng alladzina aman syuhada kalan mati sakit dipaham ya jadi nak istilah apa orang kok wong Islam yang pernah Uhud itu kalah tapi wong Islam yang ning perang Uhud digawe mati saya nanti ngambil istilah so mulanya akhirnya nyesal gitu dan gue nggak istilah kalah kan akhirnya banyak menyesal nah, sama nggak istilah mati saya tak ampun paham jadi kita kesukaan cara berpikir nganggu pikiran ini menungso kesukaan akhirnya kewajib ini gaya nih ya Allah saya fitnah gede tenan gede gede penggawean ini ini ini ada tangisan lah ngecek oh. dosa mau oh, dosa tenan nih, bener sama kan ini. Bener buat bener ngonten. Jadi ini zaman fitnah, ki gede kok dosa. Kayak aku, nabi lalu sana ratang jawab, aku gue dorong rondo, nuju ada. mau cilik soleh rata-rata dengan ratang jawab. Pondok era dua proses agama era melo, pemenang proses sosial era Gue dia nangis jujur, dosa aku ora proses beragama. Dosa nih gue nanti percaya uang, jujur akan naik diper. Jaya apik bisa misalnya nyesal kape Terus ini jujur ya Allah, apa aku nggih bener ini, aku ben bener Aku lagi biasa itu umat Islam cilik-cilik lah mereka nggih apa malih. Lah <laughs> adil. Lah dungo ngono pangeran yo seneng, apik tenan dungo amcuk. Dungane orang? Lihat tak itu. Wa wa ta wa la yusibu. Iku rasa seneng sapa azalimin sing dolen kabeh ayal kafir. Jadi Allah ora seneng wong dolim. Maksudnya orang seneng wong kafir. Jadi wong Islam diparingi mati syahid. Iku wis cukup darani mulia. Terus apa ora seneng wong dolim? Iya oleh nafsi Imam Suyuti orang seneng wa malan perkara. Wa mau te apa wae. Wa mau kang paring nikmat sopo Allah taala bihi kelan Paring nikmat alihi mengatasi kufar istidrojo guna napa? Mulu. tidak cara Allah gampang, sing jenenge mati saja, sing menang dulu dulu tapi nak cara sampai nang ngono iku wong Islam kok kalah iki ngene-ngene terus akhire yang dum dindi ngomongane dum dindi yang yang dindi wali ma khisawa lan supaya ana sapa Allah Allah taala alladzina amanu ing wong sing iman jadi perang diparingi kalah sing situ yaiku mati syahid utawa kena luka iku supaya nyucikno sangka dosa ayu top yuruh Terus cakna sopa Allah taala gum ing alladzina amanu minaz dzunub saking dosa. Bima yusiku. Lan barang kang mekenani apa mahum gubeng al-mukminin. Wa hakal kafirin dan bakal merusak sopa Allah al-kafirin yang sing kafir. Sajane buang nganggo pikirane Allah Nunggu enak nyaman. Tenan tuh. Mesti wali ini, maksudnya disenangi Allah tenan. Misalnya ngeten karo mantan, wong kafir itu cek perang cek orang perang. Biar cek perang cek orang perang. Wong nglakoni sirik itu cara si Allah nak ini wong rusak. Jale saya itu kafir. Cek perang cek orang perang dengan akidahnya dia sirik itu cara Allah saya itu wis dolim wis rusak. Podo Ahmadun sing mukmin cek ana perang cek orang, nak kowe saleh cara Allah hukumnya wis apik. Bener. Tapi uang nggak kacamata uang pun ya. Jadi ketika orang kafir perang, misalnya di Irak, ya, terus menang artinya menang yang ukuran so mata ini wong Islam kita aku nyesal wong kafir kok bisa mata ini wong Islam jadi wong Islam gue menang kok kalah padahal cara Allah gampang engkau mau sama dengan pikiran ya Allah cek ono perang cek ora dengan akidahnya dia sing kafir statusnya jenis status lu rusak terus gak sama darah nih wong nih pasar kembang jadi wong zina wong rusak wong kafir ya wong rusak cek ono perang cek ora itu gara-gara kalah-kalahnya Mustafa, kalah-kalahnya santri-santri soleh. Misalnya kiai disantet dukun, kok mandi, berarti gak jodoh. Nah, sama pikiran Allah kan sederhana, wong nyantet itu uang rusak. Mergo Pak Inas kufron wong nyantet itu kafir, itu bodoh, itu rusak. Nah, uang rusak itu ya hukumnya menang, itu ya bener kan ngoten. itu. Ya kalah-kalah ini sampean, gak terima kalah, mau jadi hizib, terus kalah terus singgung tenang. Enggak kalah-kalahnya sampai, Kan? Ya. Pikiran ini. Lah pikiran Allah kan ini, wong Islam mati sahih, Terus wong kafir lah yang ibu tuh. Limi. bama ma yunaimu bi alaihim istid rojim. Jelas kan? Jadi Allah yang harus status fi'lu. Jadi wong kafir rusak mergo kafir. bang, di wong zina ya rusak mergo Zi. Nah, wong nyantet rusak mergo nyantet. Tak pun kita orang sama mikir kalah tak menang ke wong iku. Ya kalau kalah cara Allah. Mergo diberi ngono wis wis rusak. kapan itu jadi bodoh mondok memiliki ini mulai niku ibu karena ya, untuk raja terkebek kiai kiai soleh tapi batin, tapi buatan buatan murah ini. Tapi dari segi beliau orang alim yang wibawa kalau saja. Dan ilmu manjen ngoten, ilmu nang gedung situ. Kayak ilmu nanti kan buatan populer, padahal sih bener. Tapi mulai ngaji agak tahu ilmu kerungu ini. Kecuali lewat kulo, padahal sing senengan. Padahal Qurannya jelas kayak pulau ini, tapi gak populer pengiran ya seni jadi kadang ilmu sing bener gak populer sing populer malah nak hisbawa umur ibu nak Islam bener mesti menang Meskipun rasa ikir Waduh <laughs> Tapi akhirnya juga menanak manusia pernah rasa gue Bener lah menangin menang Kacau Eh sudah eh, Menang kalau nak menang ya, ya apa Menang dengan ukuran manusia terus apa ya apa Kan kulon niku niku eman ya orang-orang alim gak kerso mucal tenanan gue Terus rian Mbak Fadl buat ngucap terus ada yang ngalih matur dulu kalau kena nopo yang kang alim mau kata batin nggak terima terus ngucap. Mbak fadil gitu kan batin. Nah guru gula seneng mulang. Jadi dalam hal mulang panjang kadang saya tiang setengah-setengah fase. Itu kalau alasannya nopo yang yang soleh orang mulang. Kadang ya ini niat saya tapi keluar ras pendapat nggak cocok dalam hal ini teman salah dalam hal masalah murah ilmu gitu kalau tak niati nyen, mereka urip kuwi ora kepengin wibawa. Kulo sering dengar mbek pengiran ya Allah, kalau muga-muga ora suci teman-teman, ora rapati wibawa teman-teman. Ben ilmu itu murah. Kau wong memang takok. Kau ini jadi uang alim, ilmu itu sakral. disakral lah kadang salah, malah repot. Jadi yang ini, jadi ukuran pikiran manusia. Jadi kayak Paul, Romanto. Jadi misalnya sampean soleh, sedungu, ya Allah mungkin semua khotimah, ambil santri yang mujahidin kisah khotimah. Kita ngira itu baik. Padahal kita itu diajari mulai kecil Robi firli wali wali daya wali manda folabe dia mu'mina wali mu'minina wal Orang mukmin semuanya tanggung jawab pengusaha Tadi kan ada ngomong husnul khotimah wali mu'minina wal Semua kita doakan Kita buka kapan? Dididik egois Aku enggak Om lagi isi sebuah bong sombong, namun ini ijazah sirri dia netok sing duwe. <laughs> Lah, nang mau dia tak selamat dong, dia orang selamat Islam ngapain opo? Islam butuh orang akeh sak top tope mbak Dim, sak top tope mbak Mun, sak top tope mbak ada wani yang Kalimantan Orang ada yang pasar-pasar, orang ada yang pedalaman Sulawesi Sing rusak Islam itu wakil, Islam ada di mana-mana, ini butuh panitia akeh lana Islam itu pedalaman Kalimantan, ini butuh panitia orang Islam sendiri yang sing pegawainya Nebang kayu kan ngono podo, Islam ada di pasar, butuh ngomong saya ada di kiai yang ngono neng pasar, so, sama Islam juga di departemen-departemen yang tiap lembaga menemui citi langgarin, ya butuh imam, butuh muat kita doakan semua supaya Islam berjalan semua Islam orang komunitas ibadah tok orang komunitas bangun tok orang komunitas bangat tok semua komunitas orang Islam ini kampus orang Islam ini, kepolisian orang Islam ini kapan itu jadi egois nggak koyo kayak kayak kelompok kita aja yang perlu selamat cari santri kayak kelompok santri dok yang perlu selamat kok kelompok kampus kapan itu diajari ngono Quran hadis Engkau rumah ya, ya, kita mungkin ide aja kalau Firli wali wali dan jalan mantap sholat bedia mungkinah wali mungkinah wal Mulai kini kita diwarai dungo Aw mafirlana wa hayina wa mayitina wa syahidina wa idina, Jadi kalau semua Wa idina, artinya kan? iya, orang yang kita gak kenal kan Ya tak? Orang yang gaib dari kita kan kita diajari mulai kecil dungo untuk semua orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sorry, semua nunggu ini di dungo sirri khusus Tak Nah, lho kula mboten sepureng blek. teman ada menate donga khusus sirih mpun santetno kula wis aku. sekarang gak ngerti. Aku riyen nek kudu. Kulo sering dalam kulo ada pasangan di Cirebon ya dijajah hizib-hizib. Kulo nanti dijajah sama dengan hizib. bagus kamil jamal, kira apa malah gak hizib itu waktu kampung cek mandi hizib <laughs> Saking angkuh kulo, mereka lah orang tradisi ada ilmu khusus. Kanjeng Nabi kepengen umat TKP di rumah terus ada ilmu Ya Dan masalah umum-umum ya sekolah lain-lain Wah Muhammad Rasulullah. Masalah sosial ya Wah Islam Muka-muka masalah. Pun apa nah khusus apa menang Ora ono kita nanti nanti Jadi kita ini santri, santri terwun <laughs> di untuk penyakit, untuk kena setan, mentirado. Ada orang mulia ini kita diajari layu yuminu ahadukum hatta yuhibbal yaki ma yuhibbu dinafsi. Nabi kalau ngajari itu Robi firli wali wali daya wali man dakhala baitiya mu'mina wal wali wal Nabi Muhammad karuan Nabi di tapi Allah langsung mat was dan tiga wali wal wali wal dosa dosamu di jalur sepuro mbak aku lan jalur wali wal mu'minina wal mu'minina kapan kita jadi egois aku selama dia ini suara dewi ya pek suara musuh gue sama-sama lah melebu <laughs> eh, berkuntang guntung mbak Malik pas siru itu tiba nggak sabar fil amri maksudnya ngoten jadi nah kita kita ini gak tahu musawarah fil amri jadi gue mau itu kamu coba itu belum gumun ya ya lelman kapan kiai kiai jadi sombong kayak figur sejarah tiba ini lah Romanto contoh termuda itu so tiru tenang artinya kita tetap hormat dengan Romanto tapi so tiru tenang aja saya gua kiai gede manggil Tri Mustafa di dititani berketemu presiden berketemu menteri kok dititani gede dan karena besar ini menganggap dirinya pusat sejarah kemarin nah, pusat Islam kudunya kiai itu kalau jujur sadar nimbali Mustafa Mustafa aku ya kiai gede tapi buku gede malah mulangku santri dok dan aku berhubung kiai cilik ono dalam dalang dan itu bagian dawane kok Kaya padha rumanta dijelok komunitas ku ini sini mulang jalan nah komunitas itu dagangan debu lah itu niatnya dua niati Waduh e Islam yang berdalaman Kalimantan nak Soan kita Kalimantan Aki keplar agak kalau berperan di Kalimantan tak kuwe yang berperan ya gak pasti ngaku sehingga setiap orang merasa punya kendali agama gitu dan punya objek dah Kaya itu orang justru wes yang Kalimantan tak kon hidup deh wes puning didi saya kon hidup deh akhirnya kan repot ya ya Mustafa repot ntar kan perintah Allah jihad berjuang aneh dinggon jihad jihad itu sesuai mungkar yang diada demi man roh amin kumungkaran fal yuwayiru biati manusia apa saja roh itu gak berhubung ngalim ngilani bodoh roh itu pejabat yang nganggo jabatannya kan ngoten roh apa nak wong kultural ya kultural ya jadi kita ini tidak sambil humfil amri malah terpusat jadi kita ini anti sentralistik nih oleh Pak Harto nih pemerintahan, tapi dalam kegiatan kita kita sentralistik, prakteknya sentralistik. Padahal kan nggak sentralistik itu lebih baik. Kita ada saat top top-top ya, bagian kula hormat tim. Ya, Apa melok proses hidayah ke wong ning kali Judi, yang kedalaman Kalimantan. Apa orang wong pertama tuh hidayah ke lewat kiai itu. Mungkin lewat santri kan. Dan itu proses Islam kan jadi kapan ya? Cara berpikir kiri kok gitu. Malah aku kurang ini orang mantan. Jadi misalnya kiri gede orang gue turuti. kan kiri kiri orang perut gue aku kiri gede. Tapi pikirannya mesti kono. Kau aku ngalim, gue orang ngalim, gue aneh. Ukurannya kok aneh. Ukurannya besar cilik. Iya kape. Kau ras pendapat. Kudunya buatan ngoten. Nah, Kudunya kan justru aku kiri gede orang malah pusing cilik kan. Hmm. Mana jari kata Arab kan Rubama malah jadi fil bahri, ma la yujadu fil nahri Jadi kadang yang segera rawana malah ini kali ono Ini gelewak leleng segera malah rawana malah ini kali Hanya banyak reputasi sosial atau poin sosial yang didapatkan justru karena merah gede itu Iya kan? Lalu nak cara nih hukum sosial nggak mau anak dan ini karumat Orang mungkin orang kiri utang juga, orang kiri utang itu kiri Justru itu orang juga harus usah GR sosial, itu proses sosial yang melarat ya orang Nah, yang kan lagi ngerti, nih Jakarta ono presiden, ono menteri keuangan, ono BI, Bank Indonesia. Wong Arab itu utang Bank Indonesia utang utang nih, nih hukum sosial. itu. sampean tak tahu jujur. Utang nih kan padahal ning ono menteri keuangan, ono menteri kesra Alwi Sihab. Tapi wong tanggane Alwi Sihab apa mungkin saya kira mangan utang berat Alwi Sihab. Baik dia dijabat kesra lah, tetap utang kancane. Artinya banyak proses sosial yang justru karena kita besar tidak menyen menyentuh mana itu sombong. Ya sama karena tidak Bim uji Uki ngalim Malah orang menyentuh lapisan sosial itu hidayati uang di kampung-kampung nggak sampai yang orang nah, aku dulu kayak gede hormat itu Malah mali gue kata Islam Mereka <laughs> ngurus Islam lu dindi gitu Mbak ini fair ini urusan agama, jadi kita semua harus tanggung jawab. Wah, saya agak selingkuh insya Allah. <laughs> Ada selingkuh ya, ini betul rakyat gede di suami itu rodo. Kadang kamu ini kok, jadi rakyat gede nyaman tuh. Enak gus, iya, gak gue keboleh, betul rodo pantas. Lo malah tiga manfaat lo, mereka rakyat gede malah manfaat, lo. Apa-apa pantas, atau <laughs> pantas. Jamin ya, bongkar, ada repot ukurannya hukumnya Allah orang lain jawab ya kayak gede kayak cilik modalnya kena hukum itu terus bapak kayak cilik juga pantas-pantesan ya repot jadi hukumnya Allah itu bagus yang merubah-rubah ke hukum mati wasawir bil amri esa eh, nikah fil harbi wa ini urusan perang lan liane perang atas jihad atas talim wa talim azam tomo mongko nalikane tidak azam siro fatawakkal ala Allah. Mongko pasrah siro ala Allah ing Allah. Nah kiai angkatannya Basim buat ngoten, angkatannya Wali Songo, nah, angkatan Wali Songo malah ngeten kamu Mustafa. Jadi misalnya di Sunan Kalijogo gak ada santri setahun, mendapat alim malah jangan gak oleh temeriku. Nih wes agen Islam, kue rono neng pedalaman di neng dusoti, di malah dikentang goyang. Kue lagi nih belambangan kono, kue neng kono malah memang di diberi amanat untuk buka desa ya, dari Jawa. Lagi saya itu orang itu tambah gede tambah sentralis ini rasa gue yang ingin ngurusi aku nanti rasa gue nanti mati mitmai keluarga repot Wah, rasa gue tenang ngurusi nanti mati ngurusin keluarga saya ya. ya <laughs> rasa gue teh buah apa ya buru dia itu saya anak dulu, nih buru anak sudah tidak ada gue nganti gue rasa orang orang sakit kadang kita main dia itu suka kadang hobi ya jadi suka hobi naga kalau hobi ini empat puluh itu empat puluh tenang <laughs> dia kiai apa Betina akan makan di kedai itu dulu sih masjid mau apa? lalu itu juga kan ini macam-macam. Ini kudu tobat itu. Itu pada orang-orang ini santri lah ya salah. Mau mati orang tua keleleran malah ini bodoh bermat apa? Dulu. Ngutut keliru. Kalau orang yang nyidir sinter mawon itu pokoknya kayak jauh mau. Bukan yang nyidir sinter. Pokoknya kiai sopoe semua orang ada tanda. Wali ya sudah langit rata tetep keliru. Kecuali ngeten. Ini apa rapayu. Kini-kini cuma mulan. Iku ada perapi itu, laopo. Ya ini kena mulang mulang tenang, orang akan obat bulit. Nah, nah suka selera ini macam-macam ya, misalnya begini mungkin. Ini mobil yang suka, santri ini rawat ya, gue, mereka kan numpang ubah mobil. Maksudnya apa yang faktor mobil kurang sih ngubah yang cangkem. Lalu giliran nangis. Nah, sempat jihad belas. Nanti tua, anaknya buru, anaknya menek, buru bisa. Nah, ada bapaknya lumayan duwe arif duwe bijak pas ya, ya. ya, anak ya ya, Gus Gus mulai tim mulai tim malah ngau mana ya di anak ingin maya anak pendim gitu Lupun Gus ya pikir ingin maya Gus artinya apa Gula ada siki Buat nonton Gus Neng kono ono film Titanic <laughs> di palangin mainnya gue ada siki siki Semuanya itu lah mantap lah mau jadi baru jadi baru kau aja bener Gus Gus salam tempel di Google itu salam tempel yang ya, Dan Aku kan betul pengamat tak kadang salah sudah tak mungkin salah. Oh, Buku di Dengar santri ini salah, santri ini itu, terus semua kudu kan. Bukan itu sebuah bukan buron rumah nih kubu bisa jenengan tak kedainya. Nabi kalau <laughs> sebagai orang tua nih ngomak lebih penting bukan kedai gus. Itu <laughs> jujur sama Lah anak gusem kau muring muring berarti rakan idino tungkaruan amro wali dini isana. Itu nanti tentang Quran, kedai ika isana. Dari ini, itu nanti tentang Quran, kedai kedak. jenar jenengan berdengaran Quran, kan ngapi kedai jenengan. Nah, itu jenengan kafir lah. Iki mawon, hukum baru, pede mawon, hukum mawon. Wasa minkum fil azam ta fatawakkal ala Allah inna wa sa'ala wa yusibu seneng sapa wa mutawakkin nang sing pasrah kabeh. Iyang sura menulungi kum Allah. Allah yang suci. Kita kita bagaimana ini kafir. Farqat di rumah yang sur yang karuan orang aku ini jadi novi ilmu dulu iya sur lamun kalau mantan bisa nemu itu kita ini iya sur lamun nulung kum isra kafe sopo opo taala ayu engkum tikse nulung sopo opo kum isra kafe ala adwi kum kayu ngibetri kalau gua di mau orang orang sing ngalah mau mobit lagu maning sira kafe nah wong nulung orang orang sing gua wa iya hukum lamun maringi kalah sopo opo kum isra kafe Bitar serikum kelawan tinggal nulung siro kabeh kayu Enggak gini perang uku Paman mau kau te sopo Allah di yang suruh kang nulung sopo lagi kum siro kabeh Imbraki saking sak usir pertolongannya Allah Aku diparingi kalah orang-orang sing nulung gue Pala boleh yang atas ya Allah Kali mau kau pasrau sopo al-mu'min sopo iman Kalau tidak apa ya Arwana. Yes.